Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Disimak baik-baik. Pembahasan terakhir yang kita baca adalah seputar syafaat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya adanya syafaat kelak dari akhirat. Paham ya? Di hari kiamat Eh, di akhirat kelak ada yang namanya syafaat. Hanya saja syafaat sudah kita lewati terbagi menjadi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Syafaat yang khusus diantaranya syafaat eh, untuk siapa? Khusus ini siapa maksudnya? Diberikan hanya untuk siapa? Syafaatnya khusus itu syafaat yang Allah Taala izinkan untuk memberikannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan satu aja uh, eh, Aba Muhammad. Syafaatnya khusus yang hanya Rasulullah yang diizinkan. Naam, ahsan. Syafaat kepada pamannya Abu Talib agar mendapatkan apa Abdullah? Keringanan saja, bukan mengentaskan. Nah, barakallahu bukan mengentaskan dari apa? Siksaan api neraka tapi hanya mendapatkan keringanan saja. Nah, ingat-ingat ya. Sehingga tidak ada kontradiksi kata orang-orang katanya orang kafir nggak dapat syafaat. Buktinya pamannya dapat. Kita katakan syafaat di situ hanya syafaat di litakhfif. Syafaat apa? di Litakhfif. Nah, bukan syafaat untuk mengentaskan dari siksaan eh, api neraka. Nah, di situ dapat keringanan. Apa keringanan ada yang paling ringan bagaimana Nazril? yang ditimpa oleh paman Rasulullah SAW Abu Talib Abdul Manaf Apa? Menginjak batu bara. Batu bara apa? Lain lagi batu bara lain lagi batu bara lah. Yang ngomongnya jelas. Menginjak apa? Batu bara atau bara api? Ah, beda batu bara bara api. Oh ya? Batu bara keliru, menginjak bara api hingga otaknya mendidih, berdiri atas bara api hingga otaknya mendidih itu, keringanan. Yang kedua, khusus hanya diberikan kepada Rasulullah SAW eh, untuk umatnya. Muhammad Madiun. Ewa. Syafaat untuk apa? Membuka pintu surga agar penduduk surga segera masuk ke Sorga. Itu kuncinya hanya diserahkan, diizinkan untuk diberikan kepada siapa? Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syafaat yang kedua syafaat yang umum. Makna umum ini bagaimana Esan? Syafaat yang umum maksudnya bagaimana? Umum untuk siapa? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Rasulullah, para nabi dan rasul, orang soleh, para malaikat. Paham ya? Ini mana umum. Mereka-mereka bisa memberikan syafaat dan yang lainnya. Tapi orang yang diberi syafaat ada catatan penting. Apakah semua orang atau orang yang bagaimana? Nah, ini penting juga ini. Karena di sana ada orang, ada orang kafir, ada orang munafik, ya kan? Nah, siapakah orang yang bisa nah kalau diberi syafaat dan apa? Dan akhirnya mendapatkan syafaat Orang yang bagaimana kemarin? Eh, antum bisa mas? Apa? Karena Ya, karena kenapa dirinya? Karena tauhid dan iman itu ya. Jadi kesimpulannya para kalafik. Naam kesimpulannya orang yang diberi syafaat tersebut adalah orang-orang ahli tauhid wal iman. Itu ada. Paham ya? Naam, adapun yang meminta syafaat Rasulullah jelas dan para nabi, para rasul, para malaikat, orang saleh, orang mukmin diridhoi semuanya. Paham ya? Diizinkan semua dan diridhoi Allah taala. Nah, orang yang diberi syafaat pun diridhoi. Kenapa? Karena dari kalangan mukminin muwahhidin. paham ya? Adapun orang kufar wal munafikun mereka tidak dapat. Paham ya? Orang kufar wal munafikun nah mereka tidak dapat syafaat. Kenapa? Orang-orang munafik perhatikan keberadaan mereka jelas di neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Berada di kerak api neraka yang paling yang paling bawah. Nah, barakallahu fi seperti itu. Ikhwani fid din azdan astaghfirullah barakallahu fikum. Adapun orang kafir sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat bagi orang-orang kafir enggak bermanfaat sama sekali. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita baca berikutnya biar tambah jelas atau satu pertanyaan lagi. Kelompok apakah yang Nah barakallahu fiik mengingkari adanya syafaat ini kelompok apa saja? Hafiz. Ada dua kelompok kemarin yang kami jelaskan. Kelompok apa dan apa yang mengingkari syafaat? Gak ada syafaat. Kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun berlaku dosa besar kata mereka. Siapa itu? Khawarij dan Mu'tazilah. Ahsan. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij, siapa pencetusnya? Farid Khawarij. Kila benar, kila benar, kila benar anjing-anjing neraka. Awalu bid'atin daharat fil Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Siapa itu? Nah, jangan tertukar. Khawarij, "I'dil Muhammad." Berbuat lah kau Muhammad. Lancang mulutnya. Siapa itu? Eh, Ayo Hizam. Dul Khuwaisirah. Jangan lupa. Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Dihafalkan itu. I'dil Muhammad. Berbuat adil kau Muhammad fa innaka lam Sesungguhnya engkau belum berbuat adil. Dikondisikan itu ya. Al-Mu'tazilah, siapa pemimpinnya? Ahmad Mu'tazilah, pandai bicara, pandai ngomong, tapi sayangnya tidak bisa mengucapkan huruf ra. Ayo na'am. Ah, jangan bisa-bisa. bisik A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Apa ya maksudnya kalau ada gangguan setan berlindung. Naam. Hah? Siapa? Mulalam. Ayo Labas, eh, Sufyan, Wasil bin atau panjang atau Wasil bin atau al Ghazal, Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, mereka semuanya barakallahu fiik menyatakan bahwasannya pelaku dosa besar di neraka kekal, enggak dapat syafaat. Allahul musta'an seperti itu. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Halaman 192 yang cetakannya sama, yang tidak punya kitab pastikan buku tulis melekat, buku tulis. Paham ya? Karena nanti ada faedah bisa catat. Paham ya? Seperti itu biasa kan. Kalau nggak punya buku tulis, cakap saja nanti dibelikan. Kalau punya pakai itu buku tulis. Tulis faedah. Paham ya? Yang nggak punya enggak punya buku, pastikan buku tulis ada di situ. Nah, barakallahu fi. Naam. Antum punya buku tulis? Mana? Eh, kondisikan nanti diambil. Biar nanti kalau ada faedah tercatat, ya kan? Nam qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Apa saja yang ditulis itu akan melekat dan yang tidak ditulis itu akan apa lari. Nah, barakallahu fik seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fi qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, disimak bagian atas tematannya. Yang cetakan sama ya perhatikan, yang cetakan beda dikondisikan. Walisairil anbiya wal mu'minin wal malaika syafaat. Masya Allah, jelasin lagi ini. Dan untuk seluruh para nabi dan orang-orang beriman dan para malaikat mereka punya syafaat-syafaat. Punya apa? Syafaat-syafaat yang dikenal dengan syafaat untuk ahli kabair. Paham ya? Jadi untuk ahli kabair pelaku pelaku dosa besar itu nanti bisa mendapatkan syafaat dari Nah, para nabi, orang yang beriman dari kalangan para malaikat. Nah, kita lihat. Tapi ahlu yang bagaimana? Ahlu yang bagaimana? Ahlu kabair minal mu'minin wal muwahhidin. Karena ada ahlu kabair kufar ada kan? Iya kan? Musyrik syirik akbar kabair kan? Nah, bahkan dosa besar yang paling besar apa? Syirik kan? Nah, jadi ahlu kabair minal mu'minin wal muwahhidin. Caranya gitu. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah disimak baik-baik yang tidak punya kitab didengarkan fi misli haula nam jadi mereka para nabi dan orang yang beriman dan para malaikat mereka punya syafaat fi misli haula untuk semisal mereka-mereka nah syafaat apa hadis syafa'atu laysat khassatan bir rasul sallallahu syafaat ini tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat ini tidak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal hiya mustarakatun. Bahkan syafaat tersebut mustarakah. Apa mustarakah? Berserikat. Berserikat dalam artian selain Rasulullah juga bisa memberikan syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Yashfa'al malaikah wa yashfa'al anbiya wal mursalun wa yashfa'al awliya was salihun. Dikondisikan tuh faedahnya itu makna syafaatnya itu tidak khusus, umum maksudnya apa? Mustarakah berserikat. Para malaikat juga bisa memberikan syafaat, para nabi dan rasul juga bisa memberikan syafaat, para wali dan juga orang saleh juga bisa memberikan apa? Syafaat. Lakin la budda min syartain di garis itu. Akan tetapi harus terpenuhi padanya dua syarat. Terpenuhi dua syarat, dua syarat untuk mendapatkan syafaat. Pertama, antakuna syafa'atu biidznillah. Yang pertama, hendaknya syafaat tersebut dengan seizin Allah taala. Ingatnya ya, dua syarat. Syarat pertama, syafaat tersebut dengan seizin siapa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan wa an yakuna al-masfu' min ahli tauhid wa min ahli iman. Masyaallah. Yang kedua, hendaknya orang yang diberi syafaat Eh, perhatikan ya, yang diberi syafaat itu adalah orang dari kalangan ahlu tauhid dan ahlu iman. Jadi orang orang kufar nggak dapat. ahlu kufur wan nifaq nggak dapat. Mafhum? Nah, jadi dua syarat penting loh ya. Dua syafaat ini penting. Nah, dua apa? Afan, dua syarat ini penting untuk kita menetapkan adanya syafaat. Syafaat yang pertama tadi syaratnya apa? Dengan seizin Allah taala. Paham ya? Nah, karena Rasulullah SAW diizinkan, ya kan, untuk buka pintu surga, kemudian mengizinkan orang-orang penduduk surga agar segera masuk ke surga. Nah, yang kedua apa yang diberi syafaat itu siapa? Ahlu tauhid wal iman. Enggak sembarang orang. Orang kafir enggak dapat. Seperti itu, nah. Perhatikan baik-baik wasyafa'atu tutlab minallah la tutlab al makhluk. Penting ini syafaat itu diminta dari Allah taala dan tidak boleh diminta dari makhluk. Paham ya? Seperti itu na'am. Fatakul maka engkau katakan Allahumma syafi' fi nabiyyak wa ibadakas wa ibadakal mu'minin. Allahumma la tuharrim Allahumma la tahrimni syafa'at nabiyyik wa syafa'at anbiya'ik wa ibadakal mu'minin. Perhatikan ini. Kata beliau, maka engkau katakan, "Ya Allah, berilah syafaat. Berikanlah syafaat nabimu untukku dan hamba-hambamu yang beriman untukku." Ini enggak masalah karena mereka bisa memberikan syafaat nanti. Paham ya? Kita berharap berharap agar orang-orang yang beriman bisa memberikan syafaat untuk kita, ya kan? Agar para nabi juga bisa memberikan syafaat untuk kita boleh. Allahumma ya Allah, la tahrimni syafaat nabiyyik wa syafa'at anbiya'ik wa ibadikal mu'minin ya Allah. Janganlah engkau mengharamkan diriku untuk mendapatkan syafaat nabimu, syafaat para nabimu, syafaat hamba-hambamu yang beriman. Perhatikan. Nah, barakallahu fiik seperti itu tutlab minullahi jalla wa ala. Diminta dari Allah Ta'ala, ya Allah. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Jangan. Ya Abdul Qadir Jailani. Syafi'iyah. Nggak bisa. Paham ya? Karena mintanya kepada selain Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, ya Hallaj. Ya Ibn Arabi. Misalkan, seperti itu. Nggak boleh. Ya Allah, Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Jadi, mintanya kepada Allah taala Allahumma syafi' fiyya nabiyyak wa ibadakal mu'minin seperti itu li'annaha milkun lillah dikarenakan syafaat itu milik Allah taala syafaat milik siapa milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Allah taala di sima itu amittakhadhu min dunillahi syafa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardh Apakah mereka yang menjadikan? Apakah mereka menjadikan selain Allah itu eh, para pemberi syafaat? Ingat-ingat ya, mati penjelasan syafaat. Apa definisi syafaat itu? Esan, definisi syafaat apa itu? as itu ya. Naam, ahsan tabarakallah At-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au daf'il madar. Itu definisi syafaat secara global. At-tawassutu lil khair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau apa? dihilangkan darinya bahaya. At-tawassutu lil khair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Paham ya? Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan apa? dan ditolak dihilangkan darinya bahaya. Itu namanya syafaat. Mafhum. Jadi para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, orang yang beriman, mereka bisa memberikan syafaat untuk ahlul kabair dari kalangan mukminin agar dientaskan dari apa? siksaan api neraka. Itu namanya syafaat namanya. Paham ya? Nah, sehingga mendapatkan kebaikan surga dientaskan dari apa? bahaya neraka. Bisa dipahami? Naam. Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Lihat ini mereka-mereka itu yang dijadikan syafaat, yang dijadikan perantara atau e, pemberi syafaat selain Allah Taala, mereka itu tidak bisa memiliki. Paham ya? Jadi mereka memiliki apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, barakallahu fiik, itu mereka pun tidak bisa memberikan syafaat. Nah, yang dikuna syai'an wa la yaqilun, enggak paham, kemudian juga tidak memberikan syafaat. Sedikit pun enggak punya. Patung berhala. Nah, Allah musta'an. Lihat Qul lillahi syafa'atu jami'a katakanlah hanya milik Allah semua syafaat. Lahu mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Berikutnya disimak baik-baik. Fahaula'il ladzina yatawajjahuna ilal qubur wal amwat wa yatlubuna minhum syafa'ah fi'luhum hadza syirkun akbar. Allahumma salim salim berarti. Maka mereka-mereka yang mereka maka mereka-mereka yang pergi ke kuburan hanya eh, jahun pergi mengarah ke kuburan wal amwat dan pergi ke orang-orang udah mati lubu namin humus syafaat dan mereka minta syafaat dari mereka-mereka tersebut fi'luhum hada perbuatan mereka ini syirik akbar datang ke kuburan minta kepada Mbah Pulan paham ya kalau daerah-daerah kampung kampung di kampung anak-anak sana terkenal orang yang dimintai biasanya Mbah Potro namanya Mbah Potro gitu ya Nah, untuk minta pesugihan kekayaan, dilancarkan rezekinya, dagangnya biar lancar, minta ke kuburan Mbah Potro itu. Kuburannya di lereng-lereng pegunungan. Allah alam di, eh, aslinya itu siapa, kemudian muslim atau mukmin atau siapa Gak tahu juga. Yang jelas ma'ruf masyhur itu. Paham ya? Nah, hati-hati. Nah, meminta kepada mereka-mereka itu syirik akbar. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan, tolong berikan syafaat kami nanti dari kiamat. Nah, kan. Kalau minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Ya Allah, kami berharap kepada Engkau ya Allah, semoga kami mendapatkan syafaat nabimu, syafaat hamba-hambamu yang beriman agar apa? sampai kepada kami. Itu boleh. Karena mintanya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Naam, kita lihat biar tambah jelas. Al mayyit la yutlab minhu syai'. Orang udah mati mayit tidak boleh diminta darinya sesuatu apapun. Orang mati kalau orang itu mau main logika, dipahami baik-baik, itu yang perlu itu sebenarnya yang mati atau yang hidup Ahmad? Yang hidup itu perlu yang mati atau yang mati perlu yang hidup? Hah? Jangan terbalik. Yang hidup itu butuh yang mati atau yang mati butuh yang hidup? Hah? Yang mana? Yang hidup butuh yang terbalik. <laughs> Paham? Bukan yang hidup butuh yang mati, yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati. Hmm? Eh, wah yang mati butuh yang hidup, butuh doanya. Bukan malah orang yang hidup pergi ke kuburan minta kepada mayit, Mbah Fulan, Mbah Alam, nggak jelas. Allah musta'an. Larinya bukan kepada Allah Taala. Padahal antum lihat tuh kisahnya Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Di antaranya apa? Di antaranya idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta kepada Allah Taala. Minta pertolongan kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Lihat itu. Nah, kita lihat lagi. Wal hayyu tudlab minhu syafa'ah bi ma'na du'a. Eh, dan orang yang hidup diminta darinya syafaat maknanya doa. Hanya doa, lihat ini hanya doa. Karena makhluk ini enggak punya. Semuanya syafaat milik siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau doa, fayad'ullah azza wa jallaka, maka orang tersebut berdoa kepada Allah taala untukmu ya Allah, semoga si fulan dapat syafaat. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Boleh, minta kepada Allah taala kan? Ya Allah, semoga si fulan mendapatkan syafaat. Ya Allah, berilah syafaat kepada si fulan. Boleh. Karena mintanya kepada Allah Ta'ala. Kita lihat. Wa hadhihi syafa'atu takunu al ahya fil hayatid dunya fil akhirah. Dan syafaatnya seperti ini terjadi dari orang yang hidup. Eh? Baik kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Karena doa boleh. Eh? Nah, contohnya ya Allah, berilah syafaat kepadaku. Eh? Dengan apa? syafaat nabimu, syafaat hamba-hambamu yang beriman. Sudah meninggal atau belum Rasulullah SAW? Sudah meninggal kan? Kita memintanya, memintanya kepada Allah Ta'ala agar Rasulullah nanti berikan syafaat buat kita. Ya kan? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Jadi ketika kita Nah, barakallahu fi minta eh, mintanya kepada Allah Ta'ala. Amma ba'dal maut, ada setelah mati fala yutlab minal mayyit syai'. Lihat ini. Adapun setelah mati, Enggak boleh diminta dari mayat sedikit pun. Paham ya? La syafa'ah wala du'a wala ghair Nah, ini maksudnya apa para fiik? Maksudnya semuanya ini hanya doa. Jadi mintanya nah bentuknya doa karena pada asalnya semua syafaat milik, milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya kalau kita perhatikan tadi ya, minta kepada orang hidup itu namanya doa. Hanya doa ya, ingat-ingat ya, hanya doa. Adapun sudah mati, nah barakallahu fik, maka tidak diminta sedikit pun darinya. Tidak syafaat, tidak pula doa, tidak pula yang lainnya. Adapun untuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau khusus memang. Paham ya? Dan para nabi apa apanya? Adapun Rasulullah SAW dan juga para nabi, hamba-hamba yang beriman dan kemudian para malaikat, itu mereka memiliki syafaat yang sifatnya umum untuk al kabair dari kalangan muwahhidin wal muminin. Kita berdoa boleh Ya Allah semoga nanti di akhirat kami mendapatkan syafaat. Eh? Syafaat dari kalangan anbiya wal mursalin agar dituntaskan nah barakallahu fiik diselamatkan dari siksa api neraka. Boleh berdoa seperti itu. Faham ya? Nah, Tapi kalau minta kepada yang masih hidup, nah minta kepada mayit barakallahu fiik yang apa? nah eh, untuk diberikan syafaat segera atau eh, meminta ya sesuatu yang apa yang tidak dimampu oleh Allah taala yang mampu itu enggak diperkenankan. Rinciannya dalam pembahasan apa isti'anah sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu ya. Fa haula'il ladzina yatawajjahuna al-qubur wa yatlubuna syafa'a minal amwat wa yastaghithuna bihim. Maka mereka-mereka yang pergi ke kuburan meminta syafaat dari orang-orang yang mati dan beristighatsah dengan mereka wa yatbahuna lahum dan membuat melakukan sembelihan untuk mereka wa yang turunan wayang duruna lahum dan bernadar untuk mereka wayatabarrakuna biturbatihim dan juga mereka mencari berkah dengan apa dengan tanah-tanah kuburan mereka jadi tanah eh, tanah yang tanah makam itu tanah yang di atas eh, kuburan itu mereka jadikan apa na'am barakallahu fik berkah dengan semisalnya saya paham maksudnya ya atau dengan makna yang lain bekas-bekas peninggalan mereka itu nggak boleh juga Nah, makanya Al-Imam al An-Nawawi rahimahullah taala disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah Sahih Muslim, eh, beliau kadang-kadang terjatuh dalam poin ini. Beliau mengatakan fi jawazu at-tabarruk bi athar salihin. Nanti kalau antum misalkan kurang percaya buka ya eh, berkaitan masalah eh, Nah barakallahu fi hadis berkaitan masalah keberkahan atau masalah Syafaat itu biasanya di bawahnya Imam Nawawi mengatakan fihi Jawas at Barok bi atas salihin. Dalam hadis itu ada apa? Pendalilan bolehnya mencari berkah dengan apa? Dengan apa? Bekas-bekas peninggalan orang soleh itu ternyata pendapatnya tidak benar. Berbahaya. Syirik karena barakallahu fikum nah, seperti itu. Jadi yang tepat eh, tidak diperkenankan. Kalau ingin mencari berkah dari Allah taala. Al-barakatu minallah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang keberkahan ada pada perbuatan yang diamalkan oleh hamba itu sendiri. Seperti apa? Jujur. Kejujuran juga termasuk sebab mendatangkan keberkahan. Tapi keberkahan mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau, fi'lu madza huwa syirkul akbar alladhi ja'at rusul bi'inkari." Perbuatan mereka seperti ini adalah syirik akbar, syirik besar yang para rasul datang mengingkarinya. Wa syuri'al jihad fi sabilillah min ajli izalatih dan disyariatkan jihad sabilillah dalam rangka untuk memadamkan menghilangkan kesulitan tersebut. Fal kubur la yutrab minha maka kuburan tidak boleh diminta darinya sedikit pun. Enggak boleh minta pada kuburan. Mau kuburan si fulan wala si alan enggak boleh. Faham ya? Seperti itu. Makanya kalau antum perhatikan, kalau mungkin antum dulu atau eh dulu mungkin pernah umroh atau mungkin pernah haji, itu makamnya Rasulullah SAW kenapa enggak ditampakkan? Karena untuk satu eh kalau saya tampak mesti orang-orang yang musyrikun, orang yang suka nah barakallahu fiik berbuat kesyirikan itu akan eh, barakallahu fiik mencari berkah situ. Megang-megang kuburannya, itu sudah dipagarin, dipagarin serapat itu pun mereka ada yang masih ngelus-ngelus temboknya itu. Bayangkan itu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau kalau seandainya terbuka mungkin tambah parah lagi mereka-mereka ya. Wal billah ya. Nah, alhamdulillah. Kita lihat sini. Kata beliau, Wa inna al masyru' fil qubur ziyaratuha min ajli al-i'tibar wa du'a lil amwat al-mu'minin. Penting ini. Di garis itu biar enggak gagal paham. Akan tetapi disyariatkan ke kuburan itu untuk mengziarahinya. Ziarah kubur dalam rangka untuk apa? Iktibar, yaitu mengambil pelajaran, merenungi, ingat kematian, berdoa lil amwat al-mu'minin dan mendoakan para mayit dari kalangan orang-orang yang beriman. Apa doanya? Ketika antum masuk ke area makam, area kuburan, apa belum doanya? Hasan? Belum? Izan? Ayo, dihafalkan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dihafalkan itu ya, Hafiz. Itu kalau antum mau ziarah kubur, masuk ke makam itu doanya. Yang kena doa hanya orang mukmin, muslim, orang kafir enggak dapat walaupun ada di situ. Paham ya? Minal mu'minin wal muslimin. Naam, kita lihat lagi perhatikan. hata wal maksud inilah yang diinginkan. Amma antuzara min ajli talab syafa'ah adapun kuburan diziarahi dalam rangka untuk mencari syafaat, meminta syafaat, atau talabul ghaus atau minta agar diintaskan gentingan atau kesusahan, atau talabul rizq atau dalam rangka mencari rezeki lihat ini, mencari rezeki. Awil walad atau dalam rangka untuk mencari anak, biar dapat anak, dapat keturunan, au kabar a'da atau dalam rangka untuk kabar agar apa dicegahnya kejelekan musuh atau kejahatan musuh, Fahadahu hadha syirkul akbar. Ini syirik besar hati-hati. Eh, iya Mbah Fulan tolong Mbah, kami tolong diberikan keturunan Mbah, misalkan. Eh, iya mbak Fulan Mbah Alan tolong Mbah beri rezeki Mbah. Sulit karena ekonomi Mbah, kerjaan sulit, misalkan. Nyarinya nami minta rezekinya kepada apa? Eh? Nah penghuni kuburan tadi orang udah mati nggak boleh syirik itu. Lalu terus bagaimana caranya? Nah barakallahu fiik, ya kembali kepada Allah taala. Fafirru ilallah, larinya kepada Allah taala. Faham ya? Larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang parah lagi lari kemana? Selain kuburan biasanya orang-orang itu. Hah? Selain ke kuburan kemana biasanya orang-orang itu Ibrahim? Kemana biasanya orang-orang itu larinya? Kalau sudah nggak laris dagangannya nggak laris, jualan nggak laku. Ke orang-orang pintar kata mereka. Padahal bodoh mereka. Maksudnya para dukun, tukang ramal, ya kan? Tukang santet namanya. Biar nanti apa? konsumennya disantet semuanya. Akhirnya laris dagangannya seperti itu. Allah musta'an. Jadi seharusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nam bertakwa kepada taala lancar rezekinya, tapi orang kadang Allah musta'an sallallahu dia Wa dzanbul ladzi la yughfar illa taubah. Dan ini merupakan syirik akbar dan dosa yang tidak diampuni kecuali dengan taubat. Ingat-ingat bedanya syirik akbar dengan syirik asghar bedakan ya. Kalau syirik akbar itu enggak cukup antum mengamalkan amalan soleh, amalan kebaikan itu menggugurkan enggak bisa harus tobat. Kalau syirik asghar masih bisa. Paham ya? Nah, makanya Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Nam innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menghancurkan, memadamkan dosa-dosa kecil. Sayyi'at ay eh, as-saghair, dosa-dosa kecil. Tapi kalau al-kabair itu enggak bisa diampuni kecuali dengan apa? Tobat. Mahum, itu bedanya. Kondisikan ya. Wa hadha huwa syirkul awwalin alladziina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu Ini yang ini merupakan syiriknya orang-orang terdahulu yang Rasulullah sallallahu alaihi diutus kepada mereka. Allah Ta'ala telah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna 'indallah. Mereka-mereka menyembah selain Allah. sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya untuk mereka, tidak pula memberikan manfaat untuk mereka dan seraya mereka berkata, mereka-mereka ini adalah para penduduk salat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah musta'an. Itulah keadaan orang-orang musyrikun yang mereka apa? mencari syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah taala mengatakan lillah, ya kan? lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih berkaitan masalah apa? Masalah syafaat. Nah, barakallahu fiik dan berkaitan masalah apa? keadaan orang-orang kufar yang mereka tidak akan mendapatkan syafaat, tidak pula ampunan. Nah, barakallahu fi karena sebagai hukuman untuk mereka semuanya. Rasulullah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin.